hukum khusus terkait dengan wanita muslimah terkait dengan salat terkait dengan sholat dan apa yang dipublikasikan bahwa kajian terkait dengan uh, perhiasan wanita muslimah ya uh, kita pindahkan pada akhir pembahasan kita di mana sempat terhenti beberapa waktu dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk melanjutkan kembali dan pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan dari akhir pembahasan kita di mana akhir pembahasannya adalah bab al-hijab dan kita masuk pada al-faslu al-khamis yaitu bab yang kelima ahkam tahtasu bil mar'ah fi salatiha yaitu hukum-hukum khusus terkait dengan salat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitabnya Tanbihat beliau menjelaskan tentang hukum khusus salat wanita muslimah di mana wanita muslimah hendaknya menjaga salatnya sesuai dengan waktunya mengerjakan salatnya sesuai dengan syarat rukun dan wajibnya karena di dalam salat di sana ada syarat-syarat sahnya salat, yaitu perkara-perkara yang menentukan sah tidaknya salat dan itu ada di luar salat. Demikian pula memperhatikan rukun-rukunnya di dalam salat, yaitu perkara-perkara yang harus ada di dalam salat. Tatkala rukun ditinggalkan maka salat pun tidak sah dan seorang yang lupa meninggalkan rukun maka wajib baginya untuk menggantikan rukun tersebut untuk mendatangkan rukun tersebut dan ini berbeda dengan wajib-wajibnya salat yaitu perkara yang wajib dikerjakan namun seorang yang lupa di dalam salatnya maka cukup ditutup dengan sujud sahwi Saudari-saudari yang dirahmati Allah, salat yang baik, salat yang dikatakan menegakkan salat adalah salat yang benar-benar dikerjakan tepat pada waktunya, dikerjakan sesuai dengan syarat sahnya salat, rukun-rukunnya salat dan wajib-wajibnya salat. Demikian pula disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya di dalam salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat hendaknya dijaga dengan baik karena terkait dengan sah dan tidaknya salat. Demikian perkara yang makruh di dalam salat hendaknya ditinggalkan karena sempurnanya salat bergantung pada kesungguhan kita di dalam menjaga perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله dan tegakkanlah salat tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya Perintah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ibunda-ibunda kaum mukminin, ummahatul mukminin agar mereka bersungguh-sungguh menegakkan salat, menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perintah di dalam ayat ini selain perintah khusus kepada para ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda kaum mu'minin, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, maka ini juga perintah secara umum kepada seluruh wanita muslimah kepada seluruh wanita muslimah maka hendaklah mereka menegakkan salat hendaklah mereka menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya ikhwani wa akhwati fillah azanillahu ayyakum. berbicara keutamaan salat bahwa salat merupakan rukun yang kedua dalam rukun Islam salat adalah tiang agama Islam Barang siapa yang meninggalkan salat maka ia kafir, keluar dari Islam. Maka tidak ada agama, tidak ada Islam bagi seorang yang tidak melaksanakan salat, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang yang meninggalkan salat atau seorang yang mengakhirkan salat hingga keluar dari waktunya tanpa adanya udur yang syar'i, maka sungguh telah menyia-nyiakan salat telah mengenyampingkan salat maka hendaknya seorang wanita muslimah benar-benar menjaga salat sebagai ajaran di dalam Islam yang sangat agung yaitu syariat yang kedua di dalam rukun Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan yang disebut dengan rukun Islam adalah perkara-perkara besar di dalam Islam pondasi-pondasi di dalam Islam yaitu ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu melaksanakan. Maka ini ibadah yang terbesar dan ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rukun yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang banyak bahwa salat adalah rukun yang kedua di dalam Islam. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, berbicara keutamaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah perintah yang pertama setelah perintah untuk berdakwah kepada tauhid menegakkan dua kalimat syahadat 10 tahun setelah berdakwah tauhid syariat yang pertama yang Allah perintahkan adalah menegakkan salat. Kejadian tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada nabi di satu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala angkat nabinya dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Kejadian Al-Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian berlanjut kepada Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di langit Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat. Satu-satunya syariat yang Allah perintahkan langsung kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya syariat yang Allah perintahkan di atas langit. Satu-satunya syariat yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan langsung nabinya di atas langit yang ketujuh di atas Sidratul Muntaha tidak lain adalah syariat salat. Maka begitu besarnya syariat Allah, rukun yang ada di dalam Islam yaitu menegakkan salat lima kali dalam sehari semalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an di dalam surat Maryam ayat 59 dan 60 Allah berfirman fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba maka setelah mereka ada orang-orang yang menyia-nyiakan salat mereka mengikuti syahwat dan sungguh mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala illa man taba kecuali seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka-mereka yang mengikuti syahwat, mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam jahanam. Salah satu sifat mereka adalah adha'us shalah. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Mereka yang meremehkan salat. Maka sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu taala di dalam tafsirnya beliau menyebutkan demikianlah para ahli tafsir di mana mereka menyebutkan makna idha'atus salah menyia-nyiakan salat di mana mereka tidak mengerjakan salat dengan baik maksudnya adalah mereka menyia-nyiakan salat hingga keluar dari waktunya sehingga mereka mengerjakan salat di luar waktunya tanpa adanya udur yang syar'i tanpa adanya alasan yang benar maka sungguh mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala fasawfa yalqauna ghayya mereka akan sampai kepada al-ghay yaitu al-khasar kerugian Tafsir yang kedua, al ghay wadin fi jahannam. Yang disebut dengan al ghay adalah lembah yang ada di dalam jahannam. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, demikianlah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak menegakkan salat, mereka yang menyia-nyiakan salat, maka sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam lembah yang ada di dalam jahanam sungguh mereka akan mendapatkan kerugian besar dalam kehidupan Saudari-saudari yang dirahmati Allah beberapa hukum salat khusus bagi seorang wanita yang itu berbeda dengan laki-laki ada beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala di antara poin tersebut yang pertama bahwa pada sholat wanita tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamah. Karena syariat azan disyariatkan dengan mengangkat suara, sedangkan wanita tidak diperkenankan untuk mengangkat suara, untuk berteriak dan seandainya mereka pun mengumandangkan azan, mereka mengumandangkan iqamah maka yang demikian tidak sah. Tidak sah azan seorang wanita. Demikian juga tidak sah iqamah seorang wanita. Selain tidak disyariatkan, maka seandainya dikerjakan itu pun tidak sah. Akhwati fillah azanillahu wa iyakun. Poin yang kedua, perkara salat yang khusus bagi wanita muslimah bahwa seorang wanita di dalam salatnya maka seluruh badannya aurat. Seluruh badannya aurat kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya dan yang berikutnya kecuali telapak tangan dan kakinya. Ya, telapak tangan dan telapak kaki. Dan ini terjadi khilaf pada kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki di mana beliau sebutkan khilafnya di mana seorang yang di dalam solatnya ya di dalam solatnya walaupun di situ bersama dengan mahramnya tetap wajib untuk menutup auratnya aurat di dalam solat walaupun seorang wanita Salat sendirian Seorang wanita Salat di hadapan mahramnya Seorang istri di hadapan suaminya Tetap wajib untuk menutup auratnya di dalam salat Saudari-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini hukumnya sama dengan seorang wanita Untuk menutup auratnya Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib baginya untuk menutup aurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidhin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang wanita yang sudah haid, yang sudah dewasa illa khimar kecuali menjulurkan kainnya ke seluruh tubuhnya. Khimar ma yughatti ar-ra's wal unuk yang disebut dengan khimar adalah semua yang menutup kepala dan leher. Tidak sah salat seorang wanita yang sudah balik kecuali harus menutup kepalanya, harus menutup lehernya. Dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar?" Apakah seorang wanita salat dengan memakai khimar tetapi tanpa dengan memakai sarung? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhur qadamaiha." Apakah boleh salat dengan pakaian atas yang menjulur sampai ke kaki tanpa ditambahkan dengan sarung? Maka kata Nabi, jika pakaian tersebut menjulur ke bawah sampai menutupi kedua kakinya, maka pakailah. Maka tanpa sarung pun tidak mengapa. Hadis riwayat uh, Abu Dawud dan yang lain. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua hadis tadi dalil bahwa seorang wanita di dalam salatnya wajib untuk menutup kepalanya wajib untuk menutup lehernya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah dan demikian juga pada hadis Ummu Salamah yang menyebutkan tentang wajibnya menutup seluruh badannya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menutup wajah di dalam salat di mana tidak ada orang lain tidak ada orang lain yang bukan mahramnya maka wajib bagi seorang wanita untuk membuka wajahnya karena tidak ada yang bukan mahramnya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang wanita seandainya sholat sendirian maka wajib baginya untuk menutup tubuhnya dan demikian juga pada selain sholat maka ia boleh untuk membuka kepalanya tatkala berada di dalam rumahnya bersama dengan mahramnya di luar sholat wanita boleh nampak anggota wudhunya kepalanya, kedua tangannya, kedua kakinya oleh karenanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam sholat menutup aurat di dalam sholat hakun lillah. Ini merupakan kewajiban kepada Allah. Di mana seorang tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang walaupun di malam hari. Walaupun sendirian tidak ada orang yang melihat. Tidak boleh. Maka demikian juga seorang wanita yang sholat walaupun sendirian di dalam kamarnya tetap tidak boleh membuka auratnya tetap wajib untuk menutup badannya kecuali tiga tadi wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Walaupun sholat sendirian seorang wanita wajib menutup auratnya, wajib untuk memakai mukena, memakai jilbab, ya memakai uh, baju dan pakaian yang menutup sampai di kedua kakinya, walaupun di hadapan mahramnya walaupun sholat sendirian. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa aurat di dalam salat, aurat di dalam salat ini tidak dikaitkan dengan pandangan orang lain yang bukan mahramnya. Tetapi aurat di dalam salat ini merupakan hak Allah. Kewajiban seorang muslimah untuk menutup auratnya di dalam salat walaupun ia sendirian sehingga tidak dikaitkan dengan takut dilihat orang lain, takut dilihat laki-laki, tidak. Tetapi ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Mughni disebutkan seluruh badan wanita wajib untuk ditutup di dalam salat seandainya terbuka pada sebagiannya maka salatnya tidak sah illa an yakuna yasiran kecuali yang terbuka di dalam uh, salatnya dari aurat tersebut terbuka sangat ringan, sangat sedikit. Ya, mungkin tidak sengaja ada sedikit yang tersingkap. Mungkin tidak sengaja ada sedikit yang sobek atau berlubang pakaiannya tetapi sangat ringan, sangat kecil, maka yang demikian tidak sampai membatalkan. Seandainya itu yang nampak banyak, yang nampak besar, maka sungguh ini membatalkan sholat. Wajib bagi seorang muslimah untuk membatalkan sholatnya, mengganti pakaiannya atau menutup auratnya, kemudian mengulang kembali sholatnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, hukum khusus terkait dengan salat wanita muslimah yang ketiga bahwa seorang wanita tatkala sedang salat pada posisi ruku dan sujud pada posisi ruku dan sujud ini berbeda dengan laki-laki di mana laki-laki sunnahnya untuk membentangkan kedua tangannya untuk menjadikan kedua sikunya jauh dari lambungnya. Ini sunnah bagi laki-laki. Tatkala sedang ruku, tatkala sedang sujud, di mana kedua tangannya, kedua sikunya itu berjauhan dengan dengan perutnya, dengan lambungnya. Tetapi untuk wanita maka hendaknya mengumpulkan kedua tangannya bergabung dengan badannya, bergabung dengan perut dan lambungnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dibahas di dalam uh, fikihnya para a'immah al madzhab, para imam madhab. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' beliau menyebutkan menukil dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i Tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan di dalam sholatnya Kecuali pada wanita disunahkan untuk menggabungkan sebagian anggota tubuhnya pada sebagian yang lain di mana ia pun menggabungkan kedua tangannya dengan badannya tatkala sedang sujud dan tatkala sedang ruku maksudnya apa yang disebutkan tadi sunnahnya bagi laki-laki untuk menjadikan kedua tangannya terpisah jauh, terbentang jauh dari badannya, sedangkan wanita kedua tangannya dikumpulkan ke dalam badannya. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, poin yang keempat, poin selanjutnya dari perkara khusus di dalam sholat wanita muslimah, seorang wanita tatkala mereka berjamaah dan salah satu dari mereka menjadi imam maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah sunnahnya sholat sendirian atau sholat berjamaah bersama dengan para wanita sebagian melarang dan sebagian mengatakan sunnah dan kebanyakan ulama fikih menyebutkan la mani' min dzalik tidak mengapa salah satu dari mereka menjadi imam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ummu Waraqah Nabi perintahkan kepada Ummu Waraqah agar mengimami keluarganya yaitu para wanita yang ada di dalam rumahnya. Maka hadis ini menguatkan diperbolehkannya, disunahkannya tatkala para wanita solat bersamaan, maka hendaknya solat berjamaah. Salah satu dari mereka menjadi imam. Sebagian memandang perkara ini sunnah, sebagian memandang bahwa yang demikian tidak sunnah, bahkan sebagian memandangnya bahwa itu adalah makruh. Dan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau lebih menguatkan yang rajih dari perbedaan ini bahwa sunnah hukumnya seorang wanita menjadi imam di kalangan para wanita di dalam solat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan solat jahriyah, solat maghrib, isya, solat subuh? Ya, apakah uh, tetap disunahkan bacaan Al-Fatihah dan membaca suratnya, membaca sebagian ayat dengan mengeraskan suara? Maka tatkala tidak ada lelaki yang bukan mahram tidak ada lelaki yang mendengar bacaan tersebut tatkala sedikit dikeraskan maka tetap disunahkan untuk mengeraskan selama ia yakin tidak ada lelaki yang bukan mahramnya yang mendengarkan bacaan tersebut Saudari-saudari yang dirahmati Allah berpindah pada poin selanjutnya perkara khusus di dalam salat bagi seorang wanita muslimah bahwa wanita muslimah boleh keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat bersama dengan para laki-laki di dalam masjid dengan catatan salat mereka di dalam rumahnya itu lebih baik. Dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Dalam riwayat yang lain lafadznya la tamna'un nisa an yakhrujna ilal masajid. Janganlah kalian melarang para wanita untuk keluar ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tetapi ketahuilah sesungguhnya rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberadaan seorang wanita di dalam rumahnya sampai pun salatnya, salat fardunya di dalam rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Apa hikmahnya? Min ajli atasatur. Ya, hikmahnya adalah agar benar-benar mereka terjaga, agar benar-benar mereka tertutupi, tidak nampak di hadapan manusia, tidak diikuti oleh syaitan, tidak dihiasi oleh syaitan karena wanita dipandang dari sisi manapun bisa mendatangkan fitnah. Apakah dari depan, belakang, samping, dari atas, ya sungguh yang demikian fitnah kecuali seorang wanita muslimah yang memang sudah menjaga dirinya, sudah menjulurkan jilbabnya dengan benar, dengan baik, maka tinggal menjaga adab-adabnya, keluar dalam keadaan tidak berhias, keluar dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian, keluar tidak berjalan dengan berlinggok-linggok, keluar dengan tidak menampakkan perhiasannya, dengan tidak mengeraskan atau menyuarakan perhiasannya sehingga itu mengganggu pandangan laki-laki atau membuat fitnah kepada para laki-laki. Kalau ini sudah dijaga, maka wanita pun boleh sholat di masjid. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, beberapa adab tatkala seorang wanita keluar ke masjid, yang pertama agar ia benar-benar memakai pakaian yang menutup auratnya, memakai hijab yang sempurna. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para sahabat wanita mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yansarifna. Tatkala salat pun sudah selesai, maka mereka segera bergegas meninggalkan masjid mutalaffi'at bimurutihinna mereka menutup diri dengan pakaian-pakaian mereka, menutup wajahnya dengan pakaian-pakaian mereka. Ma yu'rafna minal ghalas. Dan mereka meninggalkan masjid dalam keadaan mereka tidak terlihat. Karena selesai dari solat subuh tersebut dalam keadaan masih gelap dan mereka pun segera meninggalkan masjid. Hadis muttafaqun alih. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini sunnahnya wanita salat di masjid, mendapatkan izin dari suami, menjaga diri, di antaranya yang pertama terkait dengan pakaian dan hijab, pakaian yang bukan merupakan perhiasan, tidak memakai wangi-wangian, pakaian yang menutup auratnya, dan demikian juga selesai dari solatnya maka segera meninggalkan masjid, sehingga <clears throat> tidak bersamaan dengan para laki-laki tatkala mereka keluar dari masjid. Kenapa? Karena wanita sudah duluan meninggalkan masjid. Mereka sudah bersegera meninggalkan masjid. Ketika imam sudah salam, sunnahnya imam tidak langsung berbalik menghadap ke belakang. Tetapi ia pun beristighfar, ia pun berdikir sementara. Setelah beberapa saat, maka baru kemudian menghadap ke jamaah ini dalam keadaan para wanita sudah meninggalkan masjid. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini yang dicontohkan para sahabat wanita, para sahabiah. Mereka bersegera meninggalkan masjid tatkala salat sudah selesai. Bagaimana dengan zikir mereka? Silahkan berzikir sambil berjalan, silahkan disempurnakan zikirnya di rumah, kemudian mengerjakan salat sunnah di dalam rumahnya. Akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Adab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan agar mereka keluar dari rumahnya tidak memakai wangi-wangian yaitu wewangian yang tercium orang lain. Ya, adapun kalau wewangian yang sangat tipis, sangat lembut tidak tercium orang lain seperti pewangi pakaian, seperti memakai bedak, ya memakai deodoran, ya maka yang seperti ini tidak mengapa karena tidak tercium orang lain. Tetap wanita muslimah diperintahkan untuk bersih, untuk rapi, ya, untuk tetap menjaga kebersihan, tetap tampil bersih ya. Demikian juga uh, wewangian yang khusus dipakai wanita adalah wewangian yang cukup tercium diri sendiri, tidak sampai keluar darinya. Tidak sampai dicium jauh orang lain ia sengaja memakai parfum sehingga tercium jarak 10 meter, 20 meter, jarak yang jauh tercium aromanya ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yakhrujna tafilat." Hendaknya mereka keluar menuju ke masjid dalam keadaan tafilat, yaitu mereka tidak memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'anal isya al-akhir. Barang siapa seorang wanita yang memakai wewangian maka janganlah menyaksikan salat bersama eh, salat berjamaah bersama dengan kami pada salat Isya. Yang disebutkan contohnya salat Isya yaitu keadaan gelap sudah malam tetapi ternyata juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Mungkin tidak nampak karena gelap. Di zaman Nabi SAW belum ada penerangan seperti zaman sekarang. Tetapi tetap dilarang oleh Nabi jangan hadir dalam salat Isya ketika ia memakai wangi-wangian, cukup di dalam rumahnya. Ini menunjukkan betapa tegasnya perintah untuk meninggalkan wewangian tatkala menghadiri salat berjamaah. Dan hukum secara umum tatkala ia meninggalkan rumah, keluar dari rumahnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala beliau menyebutkan faedah bahwa di dalam hadis-hadis ini dalil wanita yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid yang demikian diperbolehkan jika tidak terjadi fitnah. Jika itu tidak menggerakkan fitnah. Salah satu contohnya adalah memakai wangi-wangian. Dan izin dari para suami, <clears throat> para wali untuk para wanita boleh sampai ke masjid untuk sholat berjamaah selama keluarnya mereka tidak ada fitnah. Mereka tidak memakai wangi-wangian, mereka tidak berhias atau tidak menampakkan perhiasan dengan perhiasan apapun. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan di dalam poin selanjutnya adab ketika keluar dari rumah Allah takhruja mutazayyinah bisiyab wal huli. Jangan sampai keluar dari rumahnya dalam keadaan berhias. Apakah perhiasan itu dengan pakaiannya ataukah memang dengan perhiasannya, apakah dengan uh, cincinnya, dengan gelangnya, dengan kalungnya yang itu nampak di hadapan laki-laki, maka wanita janganlah keluar dalam keadaan demikian. Aisyah radhiyallahu anha bercerita seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita yang sekarang kita lihat ini Rasulullah sudah wafat. Kemudian Aisyah melihat para wanita yang sudah mulai menampakkan perhiasannya ketika keluar dari rumah. Kalau yang seperti ini dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamana ahunna sungguh Nabi akan melarang mereka untuk pergi ke masjid kama manaat bani Israel nisaaha." Sebagaimana Bani Israel mereka melarang istri-istrinya, wanita-wanitanya untuk keluar dari rumah-rumahnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ada pelajaran besar dari ungkapan Aisyah radhiyallahu anha. Hendaklah kita keluar dari rumah dalam keadaan menjaga diri, jangan sampai kita terfitnah dan lebih dari itu, jangan sampai orang lain terfitnah. Terkait dengan pakaian, terkait dengan perhiasan, terkait yang nampak dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka jangan sampai perkara-perkara tersebut menimbulkan fitnah. <clears throat> Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam asy menjelaskan ungkapan Aisyah radhiyallahu anha di mana apa yang disaksikan Aisyah dari para wanita muslimah ketika Nabi SAW sudah wafat yaitu pakaian-pakaian mereka yang bagus wewangian yang mereka pakai, perhiasan yang nampak pada mereka dan juga tabarruj yaitu berhiasnya mereka tatkala keluar dari rumah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, sunnah di dalam agama kita seorang wanita berhias di dalam rumahnya, berhias di hadapan suaminya, bukan tatkala ingin keluar rumah. Ia mandi, ia bersih-bersih diri, ia berhias, berdandan, memakai yang bagus tatkala ingin keluar dari rumah. Selama itu masih masuk di dalam adab, <clears throat> tidak mengapa ingin keluar rumah mandi <clears throat> bersih, ya, tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap, pakaian yang rapi, silahkan ini boleh, ya. Tetapi justru yang disunahkan adalah tatkala di dalam rumah tampil di hadapan suami, berhadapan dengan suami, maka hendaknya bersungguh-sungguh di dalam berhias diri dan ini yang disunahkan bukan dibalik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an poin selanjutnya terkait dengan uh, adab tatkala berangkat ke masjid hendaklah wanita yang keluar dari rumahnya Jangan sampai manusia terfitnah Dirinya selamat dan manusia selamat darinya Keluar dari rumahnya mendapatkan izin dari walinya, dari suaminya Dengan pakaian yang menutup auratnya Pakaian yang bukan perhiasan Ia pun mengambil jalan yang sepi Bukan jalannya para laki-laki ia pun menjaga diri jangan sampai mengangkat suara, jangan sampai terdengar suaranya. Ia pun mengambil jalan yang ada di pinggir, bukan jalan yang di tengah. Karena jalan yang di tengah <clears throat> adalah jalannya laki-laki. Sedangkan jalannya wanita muslimah adalah jalan di pinggir. Jalan yang paling pinggir sehingga tidak eh, berdesakan tidak berhadapan langsung dengan para laki-laki. Akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bolehnya para wanita untuk menuju ke masjid tatkala benar-benar aman dari fitnah. Sehingga tatkala dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan fitnah, akan bercampur aduk laki dan perempuan, maka tentu di dalam rumahnya itu lebih baik. Berdiam di dalam rumahnya itu lebih baik. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> oleh karenanya hukum salat berjamaah bagi wanita berbeda dengan laki-laki. Bagi para wanita salat berjamaah tidak diwajibkan. Ketika salat berjamaah, imamnya pun tidak salat di depan sendirian, tetapi imam wanita di hadapan para wanita itu satu baris dengan barisan yang pertama ada di dalam barisan tersebut. Dalam keadaan <clears throat> tertinggal untuk laki-laki boleh tidak ada tempat untuk sholat kecuali untuk berdiri di sampingnya imam. Ini untuk laki-laki boleh. Untuk wanita tidak diperkenankan. Bahkan Sof yang paling mulia Sof yang paling bagus ketika itu sofnya banyak Adalah sof yang paling belakang Saudari-saudari yang dirahmati Allah Ini perbedaan antara Salat berjamaahnya laki-laki dan perempuan di mana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki dan perempuan sampai pun di dalam di dalam salatnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, poin yang terakhir yang kita kaji pada bab ini Poin yang ketujuh terkait dengan Salat Id Salat Idul Fitri dan Idul Adha di mana pada salat Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan kepada para wanita untuk tetap menghadiri sampai pun yang sedang berhalangan sedang haid, sedang nifas, ya anak-anak tetap disunahkan untuk mendatangi Idul Adha dan Idul Fitri. Saudari-saudari yang dirahmati Allah dikecualikan adalah wanita yang sedang menjalani masa iddah. Karena ini hukumnya sunnah, sedangkan keluar dari rumah seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah itu tidak boleh. Iddah tatkala ditinggal suaminya wafat. Ya iddatu al-mutawaffa anha zaujuha. Seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari arba'ata ashurin wa asyra. 4 bulan 10 hari <clears throat> maka masa iddah tersebut wanita yang sedang masa iddah ditinggal suaminya, ditinggal wafat suaminya, maka dikecualikan untuk tidak menghadiri salat Idul Adha dan Idul Fitri Demikian juga wanita yang benar-benar memiliki udur atau yang benar-benar dikhawatirkan fitnah, maka yang demikian tidak disunahkan untuk menghadiri <clears throat> adanya Idul Adha dan Idul Fitri. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda dengan salat Jumat, berbeda dengan salat jamaah. Karena salat Jumat ada gantinya yaitu salat duhur di rumah. Salat berjamaah ada gantinya yaitu salat di dalam rumah. Tetapi berbeda dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada gantinya. Yang berikutnya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hanya terjadi dua kali dalam satu tahun, sekali Idul Fitri dan sekali Idul Adha. Oleh karenanya siapapun termasuk para wanita sampai pun yang punya udur mereka sedikit menjauh dari musola dari tempat solat mereka tidak ikut sholat, tetapi mereka pun menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri tersebut, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Al-Imam, yang disampaikan oleh Al-Khatib. Salah satu sebabnya juga karena Idul Fitri dan Idul Adha itu penampakan seperti kejadian pelaksanaan haji. Ya, seperti wukuf di Arafah disaksikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat maka syiar besar di dalam agama kita salah satunya adalah menghadiri Salat Idul Adha dan Idul Fitri yang mana itu sunnahnya dikerjakan di musola, di lapangan, di tanah lapang, keluar dari masjid untuk menampakkan syiar yang besar di dalam Islam. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan <clears throat> menghadiri Idul Adha dan Idul Fitri maka adabnya juga sama ketika seorang wanita ya seperti menghadiri sholat berjamaah jangan sampai terjadi fitnah dalam perjalanan tersebut tatkala berjalan menuju ke musola tatkala menghadiri musola tersebut Idul Adha dan Idul Fitri dan tatkala pulang kembali ke rumahnya tetap dalam keadaan menjaga diri Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati para sahabiah, para sahabat wanita mereka juga sama menghadiri salat Idul Adha dan Idul Fitri, tetapi sungguh mereka adalah para wanita yang sangat wara, sangat menjaga diri, sangat malu, sangat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada mereka untuk tetap menghadiri Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan silakan kalau ada pertanyaan pada akhwat semuanya dipersilakan tafadhali. Bismillah, ada beberapa pertanyaan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Uh, <clears throat> mohon maaf Ustaz, apabila kita sholat hendaknya menggunakan pakaian yang indah. Terima kasih. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kudu zinatakum takum masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika berangkat ke masjid Maksud perhiasan tersebut adalah pakaian kita yang menutup aurat, pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, pakaian yang baik. Kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekat kepada Allah. Bahkan keadaan di dalam salat yang namanya sujud adalah keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu tidak disamakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan pakaian ya yang jelas Eh, lebih luas berbeda dengan wanita dengan adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi dengan uh, catatan yang tadi sudah kita bahas bersama terkait dengan pakaian wanita yang menutup aurat, menjulurkan pakaiannya tidak sampai mendatangkan fitnah, apakah fitnah terhadap diri sendiri maupun mendatangkan fitnah untuk orang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Eh, bagaimana hukum saat sholat eh, tetapi tidak memakai pakaian dalam, akan tetapi memakai mukena untuk akhwat, ya? Eh, selama itu tertutup auratnya tidak mengapa secara hukum, ya. Selama itu tertutup auratnya, selama itu tidak membentuk lekuk tubuh, selama tidak tembus, ya, tidak tembus pandang, maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Walaupun lebih baik kalau itu tertutup dengan rapat ya. Sunnah bagi wanita muslimah walaupun sudah memakai pakaian luar ya disunahkan untuk memakai pakaian dalam seperti memakai celana, memakai kaos atau pakaian dalam ya. Ini tetap disunahkan. La qadarullah seandainya terjadi seorang wanita jatuh misalnya, seorang wanita terpeleset sehingga roknya terangkat misalnya, maka masih tertutupi. Kenapa? Dia memakai memakai pakaian dalam memakai celana atau memakai pakaian lain yang menutupi sehingga tidak langsung terbuka auratnya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana dengan adzan dan iqamah wanita yang apabila berjamaah dengan uh, beberapa wanita yang lain apakah tidak sah juga? Iya, tidak disunahkan untuk adzan dan iqamah untuk wanita. Walaupun itu di kalangan para wanita, walaupun di dalam uh, pesantren wanita, tidak ada laki-laki, tidak ada orang lain, maka azan dan iqamah sunnahnya bagi laki-laki dan tidak disunahkan bagi wanita. Apakah wanita yang dulunya tidak mengkodok puasa karena masih jahil atau belum berhijrah harus membayar eh, fidyah? Bagaimana cara membayarnya? Saudari-saudari yang dirahmati Allah, kalau itu kejadiannya sebelum berhijrah, sebelum bertaubat kepada Allah, sebelum kembali kepada Allah, maka yang demikian cukup dengan beristighfar, cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perbaiki diri. Perbanyak istighfar dan taubat dan perbanyak amal saleh karena amal saleh akan menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Wallahu taala a'lam. Apabila seorang wanita bercadar menghukumi wajib dengan menjadikan wajahnya adalah aurat bagaimana jika wanita tersebut sholat di masjid uh, yang penghalang laki-laki dan wanita itu pendek ya apakah harus membuka cadarnya Saudari-saudari yang dirahmati Allah kalau itu dilaksanakan di hadapan orang lain yang bukan mahramnya seperti sholat berjamaah di masjid maka wanita boleh untuk tetap memakai cadarnya Padahal punya keharusan untuk membuka wajahnya, tetapi karena ada yang bukan mahramnya maka boleh ditutupi dengan dengan cadarnya dan tetap disunahkan untuk membukanya tatkala sedang sujud. Ya, ini sunnah untuk tetap dibuka tatkala sedang sujud karena ini tidak nampak pada orang lain ketika sedang sujud. Selain dari itu, kalau dikhawatirkan karena ada orang lain, terlihat oleh orang lain, maka boleh tetap memakai cadarnya. Eh, bagaimana hukum sholat subuh dan tarawih di masjid bagi wanita? Orang tua selalu menyuruh untuk sholat subuh dan tarawih di masjid yang cukup jauh dari rumah. Apakah mengikuti orang tua atau sholat di rumah? Melihat maslahat. Kalau ternyata aman dari fitnah, ya yang dikatakan jauh itu masih terjangkau aman, ya tidak dikhawatirkan fitnah tidak dikhawatirkan bahaya untuk diri sendiri, bahaya untuk orang lain, maka silahkan tetap boleh dikerjakan di masjid. Kalau dikhawatirkan ada sesuatu, maka sampaikan kepada orang tua bahwa wanita sholat yang terbaiknya adalah di dalam rumah dan kerjakan di rumah. Taib. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi? Apakah berlaku juga bagi yang lupa apabila sholat sendirian? lupa tidak baca solawat syukron ya sujud sahwi dikerjakan seorang yang meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib ia meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib kalau meninggalkan rukun harus didatangkan rukunnya baru sujud sahwi kalau meninggalkan wajib maka cukup dengan sujud sahwi tidak diperintahkan untuk mengerjakan wajib yang ditinggalkan ini Adapun salawat pada tahiyat yang pertama hukumnya sunnah. Lupa tidak salawat pada tahiyat tasyahud yang pertama ini tidak mengapa tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Salawat pada tahiyat yang pertama ini sunnah. Pada tahiyat yang kedua ini hukumnya wajib. Ya, maka jangan ditinggalkan. Kalau lupa cukup dengan mengerjakan sujud sahwi. Tata caranya sebelum salam kemudian sujud Allahu akbar kemudian sujud kemudian Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, kemudian Allahu Akbar sujud yang kedua, kemudian Allahu Akbar bangun dari sujud yang kedua, setelah itu kemudian salam. Ini tata cara sujud sahwi dan bacaan dalam sujud sahwi boleh sama dengan bacaan sujud biasa atau tidak membaca bacaan pun diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bisawab dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu kita. Wallahu taala a'lamu shawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.